Dan tidak terasa kita sudah menembus tengah malam pada saat ini. Tapi Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah Allah untuk bertemu dalam majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu langsung saja. Saudara, ada empat musuh Islam yang harus kita kenali. Sekali lagi, kalau kita mau berjuang untuk Islam, berarti resikonya kita akan berhadapan dengan musuh Islam. Betul? Betul. Berarti kita mesti tahu siapa musuh kita. Betul? Betul. Sebab kalau kita tidak tahu musuh kita, nanti kita bisa kecolongan. Betul? Betul. Sekurang-kurangnya di sini saya ingin ingatkan ada empat musuh besar kita. Ada berapa? Empat. Empat. Yang pertama adalah kelompok Zionis dan Salibis internasional. Ini dua sudah berkonspirasi jadi satu. Ini kelompok orang kafir yang telah nyata-nyata memusuhi Islam. Dan Allah sudah ingatkan kita sejak 14 abad yang lalu. Fakala ta'ala walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a Allah udah kasih tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau, hai Nabi. Begitu juga kepada umatnya. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga engkau mau mengikuti milah mereka. Mengikuti agama mereka, pemikiran mereka, hukum mereka, sistem mereka, tradisi mereka. Sebelum kalian tunduk kepada aturan mereka, mereka tidak akan pernah ridho. Jadi mereka akan terus menerus berusaha bagaimana untuk mengobok-obok umat Islam sampai bisa mereka perbudak saudara. Nah sekarang saya mau makanya berkaya tidak dengan firman Allah. Ya. Yakin tidak? Yakin. Beriman tidak? Iman. Apa Allah berbohong? Ya. Apa Allah berdusta? Ya. Mustahil Allah yang maha suci berdusta berbohong dalam firman-Nya. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, ini yang pertama yang harus kita waspadai, saudara. Enggak, mereka enggak berhenti. Mereka enggak bakal berhenti, saudara. Yang kedua, yaitu kelompok kaum liberal. Tolong jangan ada yang sebut Islam liberal, jangan. Islam nggak ada yang liberal, saudara. Tidak ada Islam yang liberal, tidak ada. Jadi jangan kita menyebut Islam liberal, salah. Sebut saja liberal, titik. Islam tidak ada yang liberal. Kadang-kadang ada yang sebut Islam Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam, betul? Betul. kalau disebut Islam Ahmadiyah, besok ada Islam Kristen lagi. Hmm. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, betul? Betul. Islam ya Islam, liberal ya liberal, kira-kira jelas tidak? Jelas. Liberal Islam bukan? Bukan. Liberal Islam bukan? Bukan. Jangan sebut Islam liberal, sebut liberal. Kalau ada yang bilang Habib, kurang sedap kalau satu kata, mau dua kata, tambahin kafir liberal. Push. Selesai sudah. Oh Habib jangan kata kafir yang lain, gampang, setan liberal. Pusing-pusing amat. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Nah, kenapa liberal ini menjadi musuh Islam? Karena dia merusak Islam dengan mengatasnamakan Islam. Dia ngaku sebagai Islam, tapi dia mengobok-obok ajaran Islam. Kenapa kita tidak boleh katakan mereka Islam? Karena mereka menghalalkan yang haram, mengharumkan yang halal. Coba lihat tokoh liberal di Indonesia terang-terangan mereka katakan poligami haram, homo dan lesbi boleh. Kurang ajar sudah. Saya tanya orang yang mengatakan poligami haram, homo dan lesbi halal, sesat tidak? Sesat. Sesat tidak? Sesat. Kafir tidak? Kafir. Islam bukan? Bukan. Poligami haram, pahala mau Bu, bu, yang tidak suka di madu, betul? Itu hak ibu, betul? Tapi jangan sekali-kali mengharamkan poligami. Nggak boleh. Kalau urusan ibu marah, laki kawin lagi urusan ibu. Yang penting jangan mengharamkan, betul tidak? Betul, tidak? saya Saya ini betulnya ke laki paling doyan. Betul. <laughs> Kurang ajar poligami diharamin saudara. Eh giliran homo dan lesbi dibolehin, mandi rodok lu. Homo laki kawin laki boleh, komen pedang. Stres. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Saya mau tanya nih orang pelukong yang ada di sini, apa pernah lihat ayam jago kawin ayam jago? Ah. Ada ayam jago, muterin ayam jago. Ada gak ah. Ada gak Ada ayam au laki laki nggak boleh. Ayam, ayam, ayam. Ayam nggak punya otak, nggak punya akal, ngerti, betul? Nggak boleh laki laki saudara kawin, betul? Eh ada manusia sudah Gelar profesor, doktor, dia bilang laki laki boleh kawin. Allah. Kurang ajar saudara. Ini namanya lebih rendah daripada bina. Bina. Betul? Betul. Betul. Betul. Masya Allah. Maka itu saya tanya pemikiran liberal semacam itu merusak Islam tidak? Merusak. Merusak Islam tidak? Kalau begitu mereka Islam bukan? Bukan. Terus mereka katakan semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama masuk surga. Yeah. Saya mau tanya agama yang benar apa? Islam. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Beriman? Beriman. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Islam. Yang benar agama apa? Islam. Yang Islam benar tidak? Ya. Itu keyakinan kita, itu iman, itu akidah, saudara. Eh. Gak boleh jadi campur adukin, saudara. Maka itu liberal, ini juga musuh Islam yang berbahaya. Ada nah, yang nanya, Habib, kalau berbahaya kenapa kita nggak perangin dulu? Tunggu dulu, Ahmadiyah belum beres. Tunggu, tanda Betul. Beres Ahmadiyah kita sikat dari belah, betul? Betul? Betul. Berani nggak? Berani. Siap nggak? Siap. Udah beli golok? Udah. Lu udah beli golok, lu simpen yang rapi. Beli celurit. Asal. Lu mentang-mentang Madura kayak celurit. Nanti ya. mentang-mentang Madura celurit lagi be. Enggak lu mau celurit celurit dah. Mau arit juga boleh, betul? Betul. Penting asal yang tajam semua, siap perang lawan liberal. Siap. Siap. Siap. Sabar, Ahmadiyah belum beres. Kita kalau perang satu-satu, betul? Betul. Tunggu dulu Ahmadiyah sampai benar-benar bubar. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju. Itu musuh yang kedua. Nah, musuh yang ketiga, saudara, aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, termasuk Ahmad. Ya. Ini juga musuh Islam. Aliran sesat apapun yang ngaku-ngaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, ini semua sesat. Karena perlu kita tahu bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai penutup para Nabi itu merupakan harga mati dalam agama saudara itu merupakan sesuatu yang prinsip mendasar fundamental dan itu tidak boleh dirubah oleh siapapun saudara kalau ada orang mengaku Islam walaupun dia baca syahadat walaupun dia sholat walaupun dia zakat walaupun dia puasa Ramadan walaupun dia haji ke tanah suci, tapi kalau dia katakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini urusan akidah, saudara. Pokoknya belum ada nabi hidup itu dari India, yeah. tukang martabak. Allah <laughs> Allah. Bang Pertek. Allah berfirman kepada Musa Gulam Ahmad dalam tiga bahasa. Ada bahasa Urdu, ada bahasa Persia, ada bahasa Arab. Jadi Allah berfirman tiga bahasa sudah. <laughs> Ada ayatnya pakai bahasa India yang ketumbar jahe. Kacau. Nabi pokok bilang orang India. Tadi ular. Tarik ular. Baik, eh di Indonesia ikut-ikutan sudah. Dua bulan yang lalu selama satu bulan di kota Garut ada tiga nabi. Ada Nabi Durrohim, Nabi Sensen, ada Nabi Sukiman. Salamatnya gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh orang Betawi nggak mau kalah. Ahmad Musaideng aku Nabi juga. Kurang kerjaan saudara. Coba lihat, ini nggak boleh kita biarkan, ini berbahaya. Betul? Betul. Betul. Betul. Jadi Bekasi ikut-ikutan ada Nabi Edi. Nabi Edi. Kita kalau dengar nama Nabi enak-enak, bagus-bagus, betul? Nabi Adam, bagus ya? Nabi Ibrahim bagus ya. Nabi Musa bagus ya. Nabi Muhammad bagus ya. Nabi Edi lebih edit. Ini nggak boleh didiemin. Kalau didiemin, ntar di Padang ada Nabi Muda. Di Batak ada Nabi uco. Jadi ya nih. Jadi ntar di Bandung, saudara, ada Nabi Ucep. Saya mau tanya semua, setelah Nabi Muhammad ada Nabi baru lagi tidak? Ya. Ada Nabi baru lagi tidak? Ya. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Beriman? Beriman. Jadi kalau ada yang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sesat tidak? Sesat. Murtad tidak? Murtad. Kafir tidak? Kafir. Islam bukan? Bukan. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita diprotes. Habib Rizik kita mesti toleransi dong antar umat beragama. Yeah. Kita toleransi sama Kristen, sama Buddha, sama Hindu, sama Konghucu. Kenapa nggak toleransi sama Ahmadiyah? Mesti toleransi. Justru Ahmadiyah yang mesti kita toleransi lebih banyak persamaannya kepada kita daripada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Betul juga. Jawab. Awal. Eh, saudara, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu kafir asli. Ahmadiyah kafir kejadian. Kita memperlakukan kafir asli dan kafir kejadian beda. Kalau kafir asli itu dia punya ajaran sendiri, platform sendiri, dasar-dasar pokok-pokok keimanan sendiri. Dia tidak obok-obok agama lain. Makanya kita hargai, betul? Betul. Nah, soal Ahmadiyah kenapa banyak persamaan dengan kita? Yang namanya juga ngejiprak. Saya mau tanya, kalau kita ngejiprak, banyak persamaan tidak? Banyak. persamaan tidak? Banyak. Dia sama karena dia ngejiprak. Dia tidak punya platform ajaran sendiri. Rukun iman kita diambil, rukun Islam kita diambil, Quran kita diambil, sahadat kita diambil, sholat kita, puasa kita, zakat kita, nabi kita, semua diambil oleh Ahmadiyah, kemudian diubah-ubah, saudara. Al-Quran dibajak, dibajak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil. Sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran, kitab suci, di malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ini ayat dijiplak Rahmadiyah saudara. Dirobah. Apa dia bilang? Allah berfirman, Inna anzalnahu qariban minal qadiyam. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci kepada Mirza Quran Ahmad Koriban dekat minal kodian dari kampung kodian. <laughs> Madi rodok. Dia dirubah-rubah, ridho tidak? Tidak. Al-Quran kita dibajak, ridho tidak? Ya. Pak, Bu, kalau ada profesor larang buku dibajak orang, itu berat hukumannya saudara. Hmm. Itu kalau dilaporkan ke polisi, itu melanggar hak cipta. Itu penjara lima tahun, saudara. Manusia larang buku belum tentu bagus. Saudara, jangan-jangan bikinnya sambil iler, Hmm. Dijiplak sama orang, penjara lima tahun. Nggak boleh kita ngebajak karangan orang, ngejiplak karangan orang, plagiator, melanggar hak cipta, penjara lima tahun. Nah sekarang saya tanya, kalau menciplak karangan manusia di penjara lima tahun, lalu bagaimana menciplak milik Allah, wahyu Allah, Al-Quran? Kenapa saudara kalau menciprat karangan profesor, karangan doktor, polisi tangkap mereka, digebloskan ke penjara. Giliran Al-Quran yang diciprat, Al-Quran yang dibajak, kenapa mereka tidak ditangkap oleh negara? Betul? Saya bingung ya Indonesia, bingung. Dibilang negara Islam, kita bela Islam dibilang negara kafir juga bukan. Dibilang negara Islam bukan, negara kafir bukan, jadi negara bukan-bukan. Indonesia negara bukan bukan sudah. Harus saya tanya, negara Islam bukan? Bukan. Negara Kristen bukan? Bukan. Negara kafir bukan? Bukan. Jadi negara apa? Bukan. bukan. bukan. Sekarang yang kedua saya mau tanya, kalau ada uang palsu, dimusnahkan tidak oleh negara? Dimusnahkan. Kalau negara menangkap uang palsu, saya mau tanya itu uang palsu disahkan atau dimusnahkan? Dimusnahkan. Disahkan atau dimusnahkan? Dimusnahkan. Uang palsu dimusnahkan, saudara. nggak disahkan. Begitu juga agama palsu. Mestinya dimusnahkan, bukan disahkan. Maka saya mau kasih tahu, kepada para Ustadz ustaz <clears throat> tolong jangan sembarangan bicara. Ada di antara Ustadz kita ngomong, kami mengusulkan kepada pemerintah supaya Ahmadiyah jadi agama baru. Yeah. Sudahlah, Ahmadiyah ini penistaan agama, agama palsu. Kalau disahkan jadi agama baru, berarti penodaan agama diresmikan. Berarti agama palsu disahkan. Nah sekarang saya tanya, uang palsu boleh disahkan tidak? Tidak. Boleh disahkan tidak? Tidak. Tidak boleh, harus harus Dimusnahkan dong. Enaknya yang menjadikan agama baru, nggak bisa. Kita tolak. Tidak ada kata lain untuk Ahmadiyah kecuali de. Bubarkan. Bubarkan lu bakar orang lagi tenang diam kalau udah saya bakar lu mau bakar Allah bu bu kalau ada polisi palsu ditangkap gak kalau ada menteri palsu ditangkap gak kenapa nggak disahkan palsu palsu Nah kalau disahkan enak, kita jadi presiden palsu aja semua. Kita jadi presiden palsu, besok disahkan jadi presiden semua, saudara. Nggak bisa menteri palsu tangkap, polisi tak masuk, tangkap. Begitu juga agama palsu, tangkap dong. Udah gergetan aja lihat negara. Saudara, kurang ajar susah bener maka teriak-teriak, Habib, ini kan hak asasi manusia. Kita mesti lindungi mereka. Eh, umat Islam juga punya hak asasi, saudara. Jangan kau hanya berteriak hak asasi manusianya milik Ahmadiyah. Umat Islam yang mayoritas di negeri ini, di mana hak asasi manusianya yang sudah diinjak-injak? Kenapa kalian tidak bela? Betul? Betul. Betul. Betul. Hak asasi manusia, madiki peloh. <laughs> saudara mantan ketua MK sekarang jadi penasehat Komnas HAM. Apa dia bilang? Biarkan saja Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Jangan kita ganggu. Kurang ajar, Bu. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Wartawan berdatang, Beb, gimana nih? Ini penasehat Komnas HAM dia mengatakan biarkan saja Ahmad dia menikmati kesesatannya. Saya katakan saya terima. Saya setuju. Kasih tahu untuk penasehat Komnas HAM. Satu syarat yang saya minta. Atau wartawan apa syaratnya, Syaratnya kalau nanti itu penasehat Komnas HAM istrinya diperkosa orang, maka jangan marah. Katakan saja, biarkan si pemerkosa menikmati kejahatannya. <laughs> biarkan si pemerkosa menikmati istriku. Lu boleh tonton bini lu perkosa. Masya Allah, saya mau tanya umat Islam, kalau istri kita diganggu orang, marah tidak? Marah tidak? Saya mau tanya sekarang, kita membela istri wajib tidak? Wajib. Melindungi istri wajib tidak? Wajib. Menjaga istri wajib tidak? Wajib. Membela kehormatan istri wajib tidak? Betul? Betul. Saudara, saudara, menjaga kehormatan kesucian istri wajib bagi para suami untuk semua umat Islam apalagi menjaga kesucian dan kemurnian agama Islam itu orang Islam <clears throat> ngomong biarkan saja sama eh, dia menikmati kesesatannya ala lu mau menyan Ahmadiyah itu memperkosa Islam betul mereka itu menodai Islam, betul? betul. Jadi wajib tidak kita lawan? Wajib. Wajib tidak kita lawan? Wajib. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Profesor dokter ngomong begitu, otaknya tidak mengkual kali betul. Eh, saudara, kita berkencang-kencangnya kita minta. Pokoknya Ahmadiyah bubarin, Ahmadiyah bubarin. Eh, seorang istri pernah FPI mau melakukan makar. Yeah. Karena FPI mau melakukan makar, maka FPI harus dibubarkan. Yeah. Unyil. Uh, bu, bu, tidur. <laughs> Tidur. Masih mau lanjut, Bu? Masih. Terus. Terus. Masya Allah. Oh, saya mau tanya dulu semua yang ada di sini yang mesti dibubarkan FPI atau Ahmadiyah? Ahmadiyah. FPI atau Ahmadiyah? Ahmadiyah. Setuju Ahmadiyah bubar? Setuju. Betul. Nah kenapa saya dituduh makar saudara? Gara-gara di TV dimuat ucapan saya Saudara dimuat kalau SBY tidak bubarkan Ahmadiyah dan coba-coba membubarkan ormas Islam dengan cara-cara licik, maka saya akan ajak umat Islam di seluruh tanah air untuk menggulingkan SBY. Allah. Takbir. Arti lu semua makar. Terjadi makar 20 tahun penjara saudara. Jadi sekarang kita ditakut-takuti Habib melakukan makar. Anda tahu, asal makar saudara itu 20 tahun penjara. Dia lo takut-takutin kita supaya kita tidak teriak lagi soal Ahmadiyah. Dipikir kita takut kan di penjara. Yeah. Eh, kita udah kontrak mati sama Allah, betul? Kalau mati aja kita siap, apalagi di penjara. Yeah. ayam, betul? Betul. Betul? betul. Cuman sisi curang. Dipotong-potong omongan kita, awalnya dinamasukin. Kan kita di mana-mana mengatakan, kalau SBY membubarkan Ahmadiyah, kita hargai dan kita hormati SBY, betul? Betul. Betul. betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau SBY membubarkan Ahmadiyah, kita dukung tidak? Dukung. Kita bela tidak? Bela. Hargai tidak? Hargai. Kita hormati tidak? Hormati. Ini nggak dibuat sama TV yang dimuat potongan akhir dan sebaliknya nah ini bagi dimuat nih hmm. Ada kata SBY tidak membubarkan Ahmadiyah dan coba-coba membubarkan orang Islam dengan cara keji maka kita gulingkan SBY baru dimuat sudah saya ngomongnya cuma sekali eh dimuat di TV setiap setengah jam ada jadi dimuat di TV gulingkan SBY gulingkan SBY gulingkan SBY kan jadi kayak sering sudah Biar kita ngomong sekali juga kayak seratus kali. Betul? Betul? Betul? wartawan pada datang. Habib Rizik. Bagaimana anak penggulingan SBY? <laughs> Saya jawab, eh, bodong. Sorry loh. Urusan guling mengguling SPY bukan urusan saya, urusan SPY bininya di kamar. Betul. Betul. Urusan main guling-guling kan urusan laki bini, gue di kamar. Masa saya dibilang guling-gulingan sama lu pikir gua homo? Kita kasih tahu tuh wartawan. Kita ini bukan orang politik, bukan dari partai politik. Kita tidak cari kursi, kita tidak punya agenda politik. Kita tidak cari duit, kita tidak cari jabatan dan kekuasaan. Kami hanya cari ridho Allah untuk membubarkan Ahmadiyah. Betul? Betul. Betul. Betul. Betul. Karena itu yang kami tekankan bukan gulingkan SBY-nya, tapi bubarkan Ahmadiyahnya. Kalau SBY bubarkan Ahmadiyah, kita cinta dia, kita dukung, kita bela, kita hormati, kita hargai. Betul? Betul. Betul. Betul. Betul. Tapi kalau dia nggak mau membubarkan ya turun. Bukan berarti mau memuringkan, Artinya lu turun ganti presiden lain yang mau bubarkan Ahmadiyah. Betul? Betul. Setuju? Setuju. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Udah paham boleh pula. Udah paham belum? Paham belum? Kok belum belum? Mantap ya. Di sininya nih. Dari maghrib sampai tengah malam duduk nggak paham paham. Mau ngapain? Datang kalau nggak paham paham. Masya Allah. Ini nih kebanyakan kenaan yang laut. Dan mudah-mudahan semuanya paham. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya makanya semua kalau Ahmadiyah dibubarkan setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Jangan coba-coba kira Ahmadiyah. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju. Hati-hati saudara. Ada kiai bela Ahmadiyah. Terus mati, eh kuburannya ambles tiga kali. Sumpah ambles. Tiga kali ambles, saudara. Saya tanya, Hei, itu ada kiai kuburannya tidak akan ambles kenapa? Malaikat gedek. Oh, ini yang belah dia, dia injak Nah, ambles ke kuburan, betul? Betul. Betul. betul. Eh, diuruk lagi, ambles lagi. Orang bilang malaikat gedek. Doa ada nanya, Habib, kenapa malaikat gedek? Nabi nah, di kuburan dan SMS pemirsa bulan Ahmad. Kau, kau tidak? Kau tidak? Makanya jangan coba-coba jadi pembela Ahmadiyah. Setuju? Setuju? Pokoknya yang bela Ahmadiyah sama dengan Bagong. Tahu Bagong? Tahu Bagong? Apaan Bagong? tidak. Kau. Ayo rame-rame. Yang bela Ahmadiyah sama dengan? Baik. Jawab yang kompak dong. Yang nggak kompak, jangan-jangan ada hubungan sama lo. Ibu sambil jawab sambil lirik ke samping, jangan-jangan bagong di samping ibu. Ayo nanti-nanti saya mau tanya semua yang bela Ahmadiyah sama dengan RT bela Ahmadiyah RT. namanya Habib Bagong. Itu kurang ajar sama Habib Ini dia dendam nih. Saya goblok dendam. Dari waktu saya tanya, polisi oh, bela Ahmadiyah, pertanyaan saya kencang, betul? Polisi oh, bela Ahmadiyah kencang, saya jawabnya pelan. Bagus. Bagus Rendol Ahmadiyah. Jawabnya kan? Betul. Ya begitu saya tanya pelan-pelan tadi. Habib Bela Ahmadiyah tolak dia. Bagus! Lu dendam lu. Amin. Ya sekali. Kali ke Habib jangan tersinggung. Setuju? Betul. Sengaja Habib pakai kiai saya sebut biar adil dong. Betul? Betul. Jakarta, RT, RW, lurah, camat, sampai presiden kita sebut. Nah, sekarang kalau kiai habib nggak disebut, nggak adil, betul? Sekarang kita wajib nggak menegakkan keadilan? Wajib tidak menegakkan keadilan? Pertama, kita udah menegakkan keadilan, makanya kiai habib kita sebut, betul? Yang kedua, buat keselamatan. Lo maksudnya apa, Beb? Kalau saya nggak sebut kiai habib, pulang dari Teluk Dong di depan ditangkap polisi. Saya tanya, kenapa ditangkap, Pak? Ya, Habib udah hina pemerintah. Penghinaan pemerintah nggak boleh. Tetapi kalau sekarang nggak bisa polisi tangkap. Lo kenapa? Habib ayo, Habib hina presiden. Tunggu dulu, kan Kiai Habib gue sebut. Betul? Betul? Betul? Betul? Betul? Takbir. Allah Akbar. Kan udah nikmat. Makanya sekarangnya oknum-oknum yang ada di sini intel lagi yang benar. Saya sekarang mencoba di mana-mana saya ceramah polisi tentara dikenain hampir ratus ratusan hampir ribuan alhamdulillah dia pada ngaji betul betul iya tidak usah pada ngancem ngancem betul iya oknum pangkat korporal mau ngancem iya nah, presiden aja gue lawan berarti kopral betul betul tapi kalau mereka ngaji senang tidak kita yang ikut hadir ngaji kita doain biar dapat taufik dan hidayah amin doain biar berkah hidupnya amin panjang umur dalam ibadah kepada Allah amin naik pangkatnya amin tapi kalau dia tetap mau jahat sama ulama dia mampus buru-buru amin amin ya rabbal amin setuju setuju betul betul alhamdulillah jadi itu yang saya mau sampaikan dan terakhir yang keempat tujuh besar Islam. Yang keempat adalah ahlul ma'asi. Orang yang cinta maksiat. Orang yang suka bela maksiat. Orang yang berterima dengan maksiat. Orang yang menyebarluaskan maksiat. Orang yang menjadikan maksiat terorganisir, tersistem, untuk menjadi Gede. satu jaringan yang kuat untuk mengungkarkan masyarakat saudara. Ini semua juga musuh Islam. Saudara, kalau anak muda mabok, nyungsep di got, saudara itu bukan musuh Islam. Dia pendosa, berbuat dosa, betul? Betul. Betul. betul. Dia cuma korban. Korban saudara, tapi yang bikin pabrik minuman keras, yang nyebarin minuman keras ke kampung-kampung, dia bikin rusak umat, ini musuh Islam, saudara. Ini yang saya maksud musuh Islam. Dia bangun kemaksiatan menjadi satu kekuatan untuk melakukan kerusakan di mana-mana. Betul? Betul. Betul. Betul. Sekarang begitu anak muda mabok disalah-salahin. Anak muda nggak tahu diri. Anak muda durhaka. Kerjaannya mabok saja dasar sampah masyarakat wow itu anak muda sedih dimaki-maki dia ya ngadu Habib saya memang sampah masyarakat saya memang durhaka tapi Habib mesti tahu saya nggak mungkin mabuk kalau nggak ada yang jual betul betul betul Oh, kita labrak yang jual. Eh, penjual minuman keras. Kurang ajar kalian. Kalian sudah merusak masyarakat menghancurkan generasi muda. Kalian adalah durhaka. Eh, mereka jawab, Habib, kami memang jahat. Kami memang sudah merusak anak-anak muda. Tapi Habib mesti tahu, saya nggak jual minuman keras kalau nggak ada pabriknya, Habib. <laughs> Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Tak punya pabrik kita datengin. Dasar kurang ngajar lo ya. Bikin pabrik di negeri muslim, mayoritas Islam, Gara-gara kau bikin pabrik minuman keras, minuman keras disebar luaskan kemana-mana, dijual di mana-mana. Anak muda mabok-mabokan, tidak tahu diri, kau rusak bangsa, rusak agama, rusak negara. Yang punya pabrik dia, deh. Saya memang rusak. Saya memang durhaka. Saya merusak agama dan negara. Tapi Habib mesti tahu, nggak mungkin saya punya pabrik kalau nggak ada yang ngasih izinnya. Hmm. Ayo ya, masih izin siapa? Pemerintah. Ya, masih izin siapa? Pemerintah. Yang masih izin siapa? Pemerintah. Yang masih izin ulama atau umaro? Umaro. Yai atau pemerintah? Pemerintah. Jadi yang mau dirodok siapa? Pemerintah. Ini yang saudara. Jadi jangan nyalain anak muda dulu pemerintah pemerintah insyaallah Kenapa izin dikasih? Betul? Betul? Betul. Betul. Betul. Itu tadi protes lagi, saudara. Habib, apa tuh FPI nuntut-nuntut pabrik minuman keras untuk ditutup? Habib mesti paham, Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan ini haram, itu dilarang, ini tidak boleh. Anda harus pikir ini negara Islam. Ini bukan negara Islam, Beb. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Eh saudara, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul. Betul. Betul. betul. Saya mau tanya Indonesia negara setan bukan? Betul. Negara Indonesia negara setan bukan? Betul. Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Artinya Republik Indonesia, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti Indonesia wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan. Betul? Nah, sekarang sama tanya, minuman keras sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan? Tidak. Ya. Aturan sesuai tidak? Tidak. Ya. Kemudian sesuai tidak? Tidak. Ya. Korupsi sesuai tidak? Tidak. Aliran sesat sesuai tidak? Tidak. Jadi kalau kami minta pabrik minuman keras ditutup, perjudian ditutup, pelacuran ditutup, bukan hanya itu bertentangan dengan agama, itu juga bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia. Betul? Betul. Betul. Makanya kita sampaikan kepada pemerintah, hei pemerintah, hei anggota DPR, kalau kalian tetap mau izinkan pabrik minuman keras, kalau kalian tetap mau melokalisasi tempat-tempat pelacuran, maka kalian harus gentleman. Sila pertama Pancasila ganti saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, tapi rubah saja menjadi kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Ya bukan dong. Malu dong kita saudara. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jablai di mana-mana. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Jablai mambrak di mana-mana. Sesuai tidak? Sesuai. Cocok tidak? Cocok. Duh, sekarang jujur saya mau tanya yang hadir sini. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta bangsa, cinta negara, dan terutama cinta agama, apa kita mau dasar ketuhanan diganti kesetanan? Tidak. Tidak. tidak. Tidak. Tidak. tidak. Tidak Tidak. Tidak. tidak. Tidak. Makanya hei, intel-intel lu catat tuh ya. Ini umat Islam gak rela ketuhanan diganti kesetanan. Betul? Betul tidak anti Pancasila, betul? Umat Islam tidak anti dasar negara, betul? Berarti mereka yang buka pabrik minuman keras, mereka yang membiarkan lokalisasi tempat pelacuran, mereka yang sudah melanggar nilai ketuhanan, mereka yang anti Pancasila, mereka yang mesti ditangkap, dicurigai, bukan umat Islam, betul? Ngomong ya. enak, ini bukan negara Islam. Ini juga bukan negara setan, betul tidak? Betul. Makanya saya minta mati Islam jangan ragu-ragu. Perjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia, saudara. Harga mati. Hukum Islam mesti berlaku di Indonesia, titik. Cepat atau lambat, kita terus berjuang. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu sila pun, tidak ada satu pasal pun dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang umat Islam untuk memperlakukan syariat Islam. Tidak ada, saudara. Artinya, berdasarkan dasar negara, baik Pancasila maupun UUD 45, hukum Islam boleh berlaku di Republik Indonesia. Betul? Betul. Begitu saya bertanya, siap memperjuangkan syariat? Siap. Siap menerapkan hukum Islam? Siap. Allah Akbar. Allah Nabi. Nah itulah saudara. Bagaimana cara kita mengenal musuh-musuh kita. Nah sekarang saya tanya, sudah tahu musuh Islam? Ya. Sudah tahu? Ya. Yang pertama Zionis dan Inter. Ya. Yang kedua kaum. Ya. Yang ketiga aliran. Nah, yang keempat ahli maksiat saudara. Siap tempur. Siap. Siap perang. Siap. Siap hancurkan mereka. Siap. Takbir. Allah. Siap membela Allah siap membela Nabi, siap, siap membela Rasul, siap, siap membela agama, siap, siap membela Islam. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin. Sekarang jangan ada yang bergerak dari tempat duduk untuk menambah berkahnya acara ini Ramai-ramai kita baca selawat. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju semua ikut baca. Setelah itu kita baca doa. Ikut semua. Coba semua pakai hadrah. Rame-rame. Salatullah. Salamullah. Pertama kita niatkan dua rakaat Fatihah secara khusus buat ustaz kita, guru kita Kiai Haji Nur Said Suwanda beserta seluruh keluarga dan jamaahnya. Amin. Takrim dan pesantrennya. Amin. Semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dan barakah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudahkan segala urusannya. Amin. Bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin. Barakatil kita juga mohon kepada Allah untuk kita semua. Amin ya Allah. Untuk kita semua agar semua yang hadir di sini dikuatkan imannya. Amin. Dimantapkan Islamnya. Amin. Diindahkan ihsannya. Amin. Dimuliakan akhlaknya. Amin. Dimudahkan kesulitannya. Amin. Dilapangkan segala kesempitannya. Amin menyembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah. Menyembuhkan rumah tangganya. Amin. Karuniakan anak-anak yang solehin dan solehah. Amin. Diberkahi rizkinya. Amin. Dihalalkan nafkahnya. Amin. Dimudahkan urusannya.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 اللهم لك الحمد شكرا آمين ولك المن فضلا آمين برحمتك نسأل آمين بجاه نبيك نتوسل آمين ونتجه إليك بسلامنا الصالحين آمين يا الله نسألك بأنوار الفاتحة آمين. وأسرار الفاتحة آمين يا الله. حتى أنزلت عليك سورة الفاتحة آمين حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا آمين يا الله. وطيب رجاءنا آمين. لا تقطع منانا آمين. وفق مقاصدنا آمين وحسن مرادنا آمين وحقق آمالنا آمين يا الله وحسن عاقبتنا آمين وحسن منقلبنا آمين واصلح نياتنا آمين وألف بين قلوبنا آمين واغفر ذنوبنا آمين واشرح صدورنا آمين ويسر أمورنا آمين وافتح علينا فتوح العارفين آمين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين يا الله. اللهم أمتنا على الإيمان آمين. اللهم أمتنا على الإسلام آمين. اللهم أمتنا على الإحسان آمين. اللهم أمتنا على قولك آمين. لا وجد ومضى كلمة حق كلمة الحق عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت وبها نبعث وبها نبعث وادخل الجنة وادخل الجنة إن شاء الله إن شاء النصير نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين صلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين بالقبول الله Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh